Selamat menyimak, semoga keberkahan hadir untuk kita semua di malam hari ini. Ya beluwakum ayyukum ahsanu amana wa huwa azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Unsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini. Bukakan hati kami agar bisa mengenalmu ya Allah Bisa yakin padamu ya Allah Jadikan pertemuan ini Menjadi jalan kau lapangkan hati yang sempit Engkau cahayai hati yang gelap Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Bahkan engkau hidupkan hati yang mati Engkaulah pemilik penggenggam diri-diri kami ya Allah Wahai yang maha menatap Betapapun kami tidak bisa melihatmu, engkau pasti menyaksikan segala-galanya. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Khabar minaya ya rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Siapa yang menciptakan kita? Yakin? Yang mengurus diri kita setiap saat? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak pernah. Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kita jangankan mengurus diri, tahu juga tidak tentang diri ini. Bagaimana kita bisa mengurus diri ini dengan sempurna, sedangkan tahu juga tidak? Kita tidak mengerti bagaimana tangan kecuali sangat sedikit. Maka ketika orang berhasil yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, maka bagusnya tidak akan ujuk, tidak sombong, melihat yang bagus lebih bagus tidak akan iri, karena orang lain juga ciptaan Allah. Kalau ada kekurangan tidak akan minder karena semuanya milik Allah kalau diambil juga ya sesuka Allah ada waktunya siapa yang menciptakan rizki kita yakin ya bagus apakah kita diciptakan lengkap dengan rizkinya kan ya kita diciptakan lengkap dengan rizkinya tidak ada satupun kecuali sudah ada rezekinya. Yang kita takutkan bukan tidak punya rezeki, tapi takut tidak berkah rezekinya. Karena niatnya salah, caranya salah. Jadi ketika kita berjumpa dengan rezeki kita, tidak barokah. Yang kita takutkan tidak punya syukur. Ketika diberi rezeki, tidak tahu syukur, maka rizki tidak membawa kebaikan kita akan tersiksa oleh rizki yang ada karena tidak membawa kebaikan menjadi baik itu rezeki itu kalau syukur fakana khairullah kalau sedang ditahan jangan takut berkurang rezeki takutlah berkurang sabar karena ada waktunya ditahan rezeki kita saya lihat ini wajahnya sedang ditahan sebagian. Makanya ikut pengajian juga. Kalau sedang ditahan, sabarlah. Satu-satunya yang membuka, menahan, mengambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada waktunya diambil rezekinya. Ridho. Jangan takut. Tidak apa-apa. Rezeki diberi, ditahan, diambil semuanya baik kalau benar menyikapinya enak bukan bisnis bukan uh, cari uang bisnis itu cari kebaikan nah supaya semuanya bagus ada kuncinya kenapa hidup saya kacau balau hati tidak tenang pikiran tidak nyaman pasti sholatnya kurang bagus kalau kita ingin bertanya mengapa hidup saya kacau balau pikiran saya kacau balau hati juga kacau balau sholatnya kacau balau sebab kalau sholatnya bagus kesana akan dibuat bagus oleh Allah subhanahu wa ta'ala wasta'inu bisabri wassalat dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu suratnya Surat Al-Baqarah ayat 45.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 Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi, kalau hidup ini akan di, ingin ditolong Allah, perbaiki minimal dua hal. Satu, sabar. Dua, sholat. Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri. Semua masalah timbul karena kita tidak bisa menahan diri. Semua masalah akan muncul kalau kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri. Tidak bisa menahan mata, telinga, pikiran, mulut, keinginan, hati. Semakin tidak bisa mengontrol diri kita, itulah orang yang tidak sabar. Orang yang sabar adalah mengontrol diri sehingga yang dilakukan adalah yang Allah sukai itulah sabar jadi sabar itu benar-benar mengontrol diri kita sehingga kalau kita mau bicara tahan dan bicara yang Allah suka itu adalah pembuka pertolongan Allah dan yang kedua sholat Salat itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang menjadi qurrata penyejuk jiwa adalah salat. Syaratnya adalah yakin. Berikut ini akan disampaikan bagaimana salat yang khusyuk menurut Imam Ghazali dan sesudah itu kita coba yang lebih sederhana saya mengatakan ini bukan berarti sudah khusyuk tapi sudah ingin khusyuk ya <clears throat> iya maaf ya beginilah jangan lihat HP-nya lihat saya Saya mengutip saja ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan enam perkara untuk menghadirkan khusyuk. <clears throat> Satu, khudur al-qalbi. Jadi yang pertama, kalau sholat ingin khusyuk, <clears throat> menurut beliau, adalah yakin ini. Ini saya sholat dilihat oleh Allah. Saya sholat Tidak apa-apa. Silakan teruskan. Karena yang nelpon tidak tahu sedang pengajian. Selalu cari seribu satu alasan untuk berbaik sangka, ya. Sudah? Alhamdulillah. Kan selesai masalahnya, ya. Yang siapa tuh yang nelpon di sini? Hanya nyakitin hati. Pertama teleponnya juga bukan punya saudara, ya. Jadi ini memang susah, tapi kalau bisa bagus. Ketika kita sholat, ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan saya. Allah tahu pikiran, Allah tahu hati, Allah lah yang menggenggam diri saya. Tidak ada satupun yang saya lakukan kecuali Allah menyaksikan. Apakah mungkin kita bisa? Bisa. Kalau ada ini ada CCTV, kita juga jadi jaga diri, benar? Ruangan ini dipenuhi oleh kamera tersembunyi. Kita senyum-senyum tenang. Padahal tersembunyi. Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Apakah di sini ada udara? Jawab. Kelihatan tidak? Percaya. Apakah ada gaya gravitasi? Kelihatan tidak? Kalau saudara tidak percaya akan saya tunjukkan pakai ini. Ya. Apa apa Pak? Supaya ada buktinya. Coba ke kepala Bapak ya. <laughs> nah, itu gaya gravitasi 9,8. Benar begitu? Sudah lama SMA-nya lupa. Atau seorang akhwat dari atas turun. Nah, itu pasti dia ke bawah karena gaya, gaya gravitasi. Kita yakin ada tanpa kita lihat. Saya kuliah dulu elektro ada elektron, ada proton. Tidak yang bisa lihat itu Pak. Tapi kerasa. Coba ada kabel satu ya. Itu pasti kerjaan dia. Kita sering meyakini yang tidak terlihat. Jadi sebetulnya kita yakin. Bahkan ada yang takut oleh jin. Jujur, jujur ya. Jujur, awas. Acungkan tangan yang takut ketemu jin. Jujur. Ah, nggak pada jujur. Ayo. Ah, bagus. Udah pernah ketemu belum, Dek? Belum. Nah, itu berarti dia juga takut kepada yang belum pernah ketemu. Terima kasih, Dek, atas kejujurannya. Yang lain sebetulnya mau ngacung ya, hanya diwakili oleh Ade. <laughs> Hadirin, Allah ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'amaluna basir dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada ilmunya, kekuasaannya dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan jadi yakin sajalah ini Allah pasti melihat <clears throat> dua yang kedua adalah at-tafahum jadi berusaha faham nah ini penting makanya orang itu sholat khusyuk itu sesudah ilmu jadi kalau kita kurang ilmu agamanya, kurang ilmu sholatnya, kurang ilmu pemahamannya, susah khusus. Seperti kita ngobrol dalam bahasa yang tidak kita pahami, bagaimana khusus. Ulangi <clears throat> tentang kehadiran, ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita anggap penting, kita cenderung khusus. Apalagi kepada yang menentukan kita pasti khusus. Coba calon menantu bertemu dengan calon mertua yang menentukan khusus tidak? Saya akan memberikan keputusan diterima atau tidak. Bagaimana Pak? Begini bahwa saudara saudara juga khusus ya kemarin ada di YouTube tuh saya nikahkan saudara dengan putri kandung saya bernama Fulana dengan mas kawin sekian ribu rupiah dan emas dibayar tunai. Terima saya nikah dengan putri kandung bapak dengan mas kawin uang rupiah dibayar tunai. So, hai, saking khususnya harusnya alhamdulillah ya. <laughs> Hadirin, siapapun yang merasakan bertemu dengan orang penting pasti khusus bertemu dengan orang yang sangat menentukan pasti khusyuk nah keyakinan menghadirkan Allah yang maha penting itu sebetulnya kunci di antara sholat khusyuk kalau kita yakin ini sholat menentukan saya ditolong atau tidak oleh Allah wasta'inu bisobri wasola bisa lebih khusyuk dua paham paham aturan sholat paham bacaan sholat aturan sholat tidak paham tidak bisa khusyuk karena kita takut salah. Bacaan tidak paham, ya walaupun tetap sah sholatnya kalau bacaannya benar, tapi tidak bisa menikmati. Silakan baca puisi dalam bahasa Rusia yang tidak dipahami. Kira-kira sedih nggak? <laughs> Itu puisi lucu hadirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Bagimu ya Allah Rabb semesta alam Dan dijawab itu oleh Allah tuh Hambaku memujiku Ar-Rahmanir-Rahim Duhai Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Allah yang maha mendengar Tahu kita baca fatihah Dijawab Hambaku menyanjungku. maniki yaumiddin. Wahai Maharaja, di hari pembalasan, hambaku mengagungkanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lalu Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku hamba meminta Allah yang memberi ihdina siratul mustaqim tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat amin kabulkan ya Allah lalu Allah menjawab bagi hambaku apa yang dia minta artinya dikabulkan tuh kalau dipahami jadi dengan fatihah saja kita ditunjuki jalan yang benar jalan orang yang Allah berikan nikmat nabi rasul bukan jalan orang yang dimurkai bukan jalan yang sesat udah selamat tuh hidup kita sayangnya fatihah kita nggak ngerti dan dibacanya juga tidak tartil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya karena mudah ya karena ya Jalutadin ya Amin Eh udah belum fatihahnya Rasanya udah tadi amin untuk fatihah tuh Untuk kulhu ya Kan tidak jarang kulhu Allah Allah semuanya jadi dalam jalan wahad Amin eh, Asal ngapas Jadi memang lama sholatnya mikir hati-hati hadirin kalau fatihah nggak dapat kesananya suka nggak dapat فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan uh itu nikmat sekali kalau baca surat Ar-Rahman tapi tidak kurang ngerti ya paham bacaan paham aturan selanjutnya adalah takzim at takzim yaitu merasakan bahwa kita sholat di hadapan Allah penguasa jagad semesta sedangkan kita makhluk kecil tidak ada arti coba tolong jawab saya besar atau kecil jangan salah jawab hadirin siapa yang nyebut kecil <laughs> tergantung pembanding kalau saya dengan gajah kecil tapi saya dengan tikus saya raksasa tikus kecil tikus dibanding kuman kecil nah kita sekarang udah merasa besar di masjid ini saja sudah kecil, benar? Di kota Bandung kita sebesar apa? Hah? Oh, oh, wah nggak ada apa-apa. Di Bandung, di Jawa Barat ada tidak? We are nothing. Itu bahasa Inggris tadi. Di dunia ini we are nothing man. Super nothing. Saking nggak ada apanya gitu. Gak ada apa-apanya di dunia ini. Oh, gak ada apa-apa kita. Dunia ini dibanding dengan matahari kecil. Matahari dibanding dengan galaksi Bima Sakti gak ada apa-apanya. Belum lagi dijagat semesta ini dan Allahu Akbar. Semesta alam ini digenggam oleh Allah pencipta penguasa langit dan bumi. Sekitar sholat menghadap kepada penguasa segala-galanya. Siapa kita? Tidak ada apa-apanya. Kalau sholat berhasil membuat kita, ah saya nggak ada apa-apanya. Sekarang datang gubernur ke sini, uh kita hormat. Datang menteri, hormat. Datang presiden, hormat. Semuanya nggak ada apa-apanya. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita sholat berhasil gitu mengecilkan kita saya pernah tanya dulu ke guru, bah bagaimana supaya doa kita mustajab? Guru saya bicara gini, kecilkan dirimu sekecil-kecilnya engkau sanggup mengecilkan dirimu di hadapan Allah dan besarkan Allah sebesar-besar engkau sanggup mengagungkan Allah. Pasti hilang tuh dari kita. Selama ini kita sombong, petantang, petenteng, eh, padahal dikasih Gak bisa kentut aja udah gelagapan aja Kentut ngejeos kepanjangan repot. Ada yang tidak bisa pipis harus bayar setengah hartanya. Mau, mau yang penting saya bisa pipis. Akhirnya diberilah separuh hartanya. Nah sekarang dia bisa pipis. Masalahnya nggak bisa berhenti ya mak. Wah, bisa min. Harus setengah hartanya Hanya untuk perwesean aja bisa habis tuh harta. Makanya kalau sholat ingin husuk katanya kecilkan diri kita. Saya juga baru ingin ya mudah-mudahan dengan ceramah ini kalau sholat nanti bisa kerasa kecil. Kemudian haibah yaitu rasa takut terhadap kekuasaan Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau Allah mau bikin kita mati, mati. Bikin kita sakit, sakit. Lumpuh, lumpuh apapun yang Allah kehendaki pada kita padahal Allah tahu nih kita ini ahli maksiat kita dihormati orang karena Allah saja menutupi aib dosa keburukan kalau Allah mau buka saja aib kita habis tuh kita benar eh, orang yang akan khusyuk tuh aduh saya ini dalam genggaman Allah Allah berkuasa penuh atas diri saya kalau saya mau dihancurkan, hancur ini. Kalau bisa sampai khauf begitu, bagus. Ada lagi satu lagi, roja. Kita yakin Allah menguasai apapun juga. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kalau kita ngadu ke orang, orang belum tentu simpati ke kita. Kalau kita minta ke orang, orang belum tentu memberi. Mungkin mau beri, tapi nggak punya Mungkin mau nolong tapi nggak berdaya. Tapi kalau ke Allah, dia pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun bayak. Kalau Allah mengendaki sesuatu pasti terjadi. Makanya menghibah ke orang mah bikin hina. Betul? Jangan, jangan menghibah. Saya senang tadi ada saudara kita yang tunanetra, baru empat tahun tunanetranya. Sakit mata dari kecil, lalu sudah nikah, punya anak, tunanetra, ditinggalkan istri dan anaknya, pisah. Pergi dari masjid ke masjid, mungkin sekarang ada di sini. Satu yang dia pegang, saya tidak mau minta-minta. Dan cukup pasti dicukupi lah gak bisa lihat jalan bagaimana kalau nyebrang ada yang menuntun huh. pengen ke Darul Tauhid ketemu Hakim ada yang bawakan ke sini gak punya ongkos ada yang ongkosi semua digerakkan oleh Allah kalau kita tidak minta-minta ke makhluk Allah tahu keperluan kita wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh nah salat itu luar biasa saat yang sangat strategis karena dalam sholat ada doa minimal 17 kali sehari dibaca dalam sholat itu ada doa yang powerful sekali yang kalau dikabulkan eres urusan kita Rabbig firli ampuni saya ya Allah kita tahu ancaman dalam hidup kita tidak datang dari siapa-siapa. Datang dari siapa? Jawab. <clears throat> Ya jangan bikin jengkel hadirin. Siapa yang mengancam hidup kita? Allah disalah ngomong Pak Istiqbal. Yang mengancam diri kita adalah dolam tu nafsi. Dosa kezoliman diri kita sendiri. Ibu, Bu, yang mengancam membuat hidup ibu sengsara keburukan sikap suami atau keburukan diri sendiri Hah? keburukan suami sendiri katanya eh gimana ibu lah ya tidak ada yang mengancam Abdullah Gimnastiar kecuali dosanya sendiri kalau saya menderita kalau saya sengsara kalau saya hina pasti itu adalah buah dari dosa-dosa saya nah, sholat itu 17 kali sehari rebik firli minta diampuni kalau orang diampuni Allah tutup dosanya nggak bisa dilihat siapa-siapa walaupun wartawan ada intel cap dua cula dan sebagainya <clears throat> walaupun kita dibongkar tidak bisa apa yang ditutup Allah tidak ada yang bisa buka. Makanya yang banyak air, banyak dosa, minta ampun. Ancaman bagi kita itu dosa kita. Kenapa ya ah hidup saya gelisah? Artinya apa? Apa? Banyak dosa. Kalau sholatnya bagus, itu bisa ngapus dosa. Orang yang sholatnya bagus seperti di depan rumahnya menurut Rasulullah ada sungai pagi mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib mandi, isya mandi bersih. Karena itu diantaranya rebik firli. Jangan merasa terancam oleh dosa orang lain. Makanya rebik firli ampuni saya ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang berulang-ulang. Warhamni Sayangi saya ya Allah. Oh, kalau orang sudah dapat rahmat Allah mah bahagia. Orang tua sayang ke kita habis-habisan tuh, Pak. Habis-habisan tuh saya banyak mendapat cerita bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bisa mau menukar nyawa tuh demi anak tuh, Pak. Dan sayangnya orang tua ke kita itu seperseratus dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk ibu ayam menyayangi putri ayam anak ayam tidak mau nginjek anaknya itu seperseratus sifat rahmat Allah yang dibagikan semua punya kasih sayang bagaimana kasih sayang Allah yang sempurna benar makanya kalau kita sudah dapat rahmat Allah Allah beruntung dunia akhirat makanya selalu minta salam dalam Islam beda dengan salam yang lain kalau salam yang lain selamat pagi siapa yang diselamatin pagi makanya selamat pagi tetapi ngejungkel ya good morning siapa digudin morning salam olahraga yang olahraga yang disalamin atletnya mah tetap ya kalah ya tapi Islam Assalamualaikum semoga Allah memberikan keselamatan bagimu luar biasa ini warahmatullahi semoga Allah mencurahkan kasih sayang bagimu belum selesai ini wabarakatuh dan semoga Allah mengaruniakan keberkahan. Berkah itu adalah ketaatan ke Allah, kedekatan dengan Allah, dan langgeng kebaikannya. Wah, ada enggak doa yang seperti itu? Ada enggak salam di dunia yang lebih lengkap dari salamnya umat Islam? Mendoakan keselamatan, mendoakan supaya disayangi Allah, mendoakan keberkahan dalam hidupnya. Saudara pernah dengar perumpamaan berkah belum? <coughs> Harus pakai isyarat aja. Ada seorang ulama yang berkatakan begini, berkah nih ya, perumpamaannya. Anjing dengan kambing kalau hamil banyak mana anaknya? uh, nada tolong ya ini masalah nada uh, nada itu menentukan ya ha. anjing gitu anjing ya, ya. sudah anjing dengan domba kalau hamil banyakkan mana anaknya anjing ya dog <laughs> anjing dengan kambing kalau banyak hamil anjing bisa enam ya kan kalau kambing berapa maksimal dua ya berarti sedikitlah dia keturunannya sekarang yang paling banyak disembeli kambing atau anjing kambing udah sedikit anaknya banyak disembeli. Sekarang di dunia ini banyakkan anjing atau kambing. Aneh ya. Harusnya habis. Bingung semuanya. <laughs> Ah, kurang lebih berkah tuh begitu. Sepertinya nggak masuk di akal tapi nyatanya begitu. Jadi tidak perlu banyak uang. Yang penting banyak berkah. Karena uang tuh tidak jadi jaminan kalau Allah mau memberkahi kita, ke dokter, kata dokter, ini ada obat sisa, udah buat saudara aja ya. Sama dong. Salah perumpamaannya, maaf dokter. Enggak punya cukup uang, anak sekolah, bikin cerdas, dapat beasiswa. Enggak punya kendaraan, ada saudaranya, itu motor di rumah, mau bajir, pakai aja, dapat motor. Gak penting banyak uang. Yang penting dia perlu dia perlu cukup pandai ya. Nah, warhamni itu membuat kita disayang Allah. Wajburni Wajburni ini ya, ada artinya dicukupi semua keperluan lahir batin kita. Jadi kalau kita punya keperluan yang kuasa mencukupi itu Allah. Dan keperluan kita kan bukan hanya lahiriah. Keperluan ketenangan, keperluan ilmu, keperluan kebahagiaan. Allah yang menggenggam. Kita tidak perlu jadi orang kaya. Yang penting dia perlu cukup. Kalau hati kaya penting. Uang kaya nggak perlu. Karena kaya uang belum tentu hatinya merasa cukup. Kalau orang istijzaj ya dikasih uangnya tapi hatinya dibikin miskin dia tidak bisa menikmati apapun yang ada karena otaknya mikir yang belum ada saja dia punya satu bukit emas pasti pikirannya bukit emas yang lain koruptor itu sudah kaya tapi hatinya miskin maling saja sampai tua ya padahal kalau dia makan semua tabungannya gak kemakan karena sudah tua ya makan beras eh, diabetes bos eh, kolesterol eh, asam urat jangan nyindir sudah saya sudah tua nih penyakit saya juga ya tapi rahasia begitulah hadirin kalau sudah tua rezekinya sudah sedikit kalau dalam bentuk makanan tapi karena miskin jiwanya terus ini ada sahabat saya yang mijit banyak mijit pengusaha-pengusaha kaya ada yang sudah tua tuh hanya uang saja yang dipikirnya padahal kalau dia diem aja sudah cukup tuh tapi karena jiwanya itu miskin dibuat tidak pernah puas nah wajburni membuat hati kita jadi puas cukup Orang yang hatinya cukup tidak akan minta-minta. Wajburni baru warfa'ni angkat derajat saya ya Allah. Kalau orang diangkat derajat oleh Allah, dia akan dicegah dari perbuatan hina. Allah mau mengangkat derajat kita, Allah halang-halangi kita dari perbuatan hina. Tidak zina, tidak maling, Allah halang-halangi karena Allah mau ngangkat derajat kita makanya inna solata tanha anil fahsya iwal mungkar sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang merugikan diri sendiri merugikan orang lain makanya kalau ingin lihat orang yang sholatnya khusyuk jangan hanya pada waktu sholatnya saja lihat sesudah sholatnya, pasti ada dampaknya di antaranya adalah tidak berbuat keji dan mungkar. Cukup buat makan, cukup. Buat sekolah, yang penting cukup. Untuk beli rumah, cukup. Beli mobil terbaru, cukup. Beli pesawat, bagus ya. Bikin masjid yang besar cukup menyantuni anak yatim lah 2 juta cukup perlu kaya tidak tidak yang penting mah cukup sedekah 2 triliun iya serius pak wajiburni warfa'ni orang akan terangkat derajatnya kalau di sininya merasa cukup kalau di sininya merasa miskin hatinya dia akan gini kalau orang sudah begini gak bisa mulia walaupun otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes di sini pistol di sini borgol di sini jengkol prit mm, ah jatuh di bawah jatuh kalau orang sudah begini pasti dia akan hina kenapa dia begini karena ininya miskin kalau orang di sininya kaya, gina fi qalbi, tidak akan minta-minta ke makhluk. Jangan minta-minta, ya. Gimana kalau minta makan? Ngomongnya gini, saya memberi kesempatan bagi ibu untuk beramal soleh. <laughs> Bagus kan? Teknik baru, ya. Kata ibu teh, kata istri, saya juga memberikan pahala sabar untuk Bapak. Amin. Ah, Teruskan, wazburni, warfa'ni, warzukni. Minta rizki, jadi solat yang solatnya bagus, selain terangkat derajat karena kita enggak berbuat hina, Allah ngasih ilmu kepada kita supaya ngangkat derajat kita, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ditinggikan oleh Allah derajat tuh yang beriman berilmu beberapa derajat mungkin dengan sholat yang bagus kita mudah untuk dapat ilmu lebih cerdas lebih paham lebih kuat daya ingatnya karena ilmu itu bagian daripada derajat seseorang warzukni ya Allah berikan rizki kepada saya rizki itu bukan uang saja hadirin Jangan menyempitkan rizki dengan uang, harta, oh terlalu kecil. Ini kita bisa pergi ke masjid rizki bukan? Berapa banyak yang tidak bisa pergi ke masjid? Tidak bisa mencari ilmu? Ini saat yang sama, sekarang berapa banyak yang sedang berbuat maksiat? Ada yang sedang mabok, ada yang lagi narkoba, ada yang zina, ada yang lagi mencuri, ada yang sia-sia Alhamdulillah kita diberi rezeki bisa ibadah bisa cari ilmu Masya Allah mana rezeki yang paling penting dapat uang atau sedekah uang ah soleh kenapa pelit harusnya kita punya uang rezeki kita bisa sedekah itu juga rezeki. Masya Allah Mana yang beruntung? Yang disedekahi, yang bersedekah. Yang ber, yang di. Ya. Makanya kalau kita bisa sedekah, kita harus tahu itu rizki yang lebih besar daripada kita cuma dapat uang. Karena dengan bersedekah, musibah bisa ditolak. Dosa bisa diampuni rizki dilipat gandakan makanya kalau nanti sudah kelewatan kotak infak itu rizki daripada yang nggak kelewatan ya berarti saudara punya uang nggak punya jalan untuk menafkahinya gitu jangan gembira ke toilet umum WC umum siapa yang ngarap-ngarap penjaga jangan tuh. <laughs> ketahuan kan kita seneng lihat penjaga gini tuh lolos 2000 ribu, ya. iya. padahal kita ketemu dengan toilet itu rizki coba saudara ngerasain pengen pipis nggak ada toilet atau ketemu toilet nggak ada pintunya kan menderita atau nggak ada gayungnya oh itu sama celaka matanya kalau lihat mau sedekah teh bandingkan dengan penderitaan kita ada tuh ibu-ibu sekali ke toilet seratus ribu kata yang menerimanya bu Apakah salah, seumur-umur saya jaga toilet, baru sekarang dalam sejarah ada yang ngasih 100 ribu, biasanya paling top 20 bu, pasaran mah 5 ribu. Kata si ibu, ada mah belum tahu penderitaan saya di jalannya. Si ibu bersyukur, ah itu dari rezeki tuh bisa mengeluarkan uang. Warzukni, wah Wahdi ini ah, ini oh rezekinya juga dipilih oleh Allah yang halal karena tidak semua rizki halal ya nanti Allah pilih jadi kalau suatu saat saudara nggak dapat sesuatu jangan kecil hati kalau itu tidak halal mending nggak dapat aja daripada masuk tidak halal racun ke tubuh kita nanti mikirnya tidak halal ngomong tidak halal dosanya juga lebih gampang bersih dari yang haram wahdini di jiwa ini wahdini itu petunjuk hidayah segala urusan itu jadi mudah gara-gara petunjuk coba yang datang ke Darul Tauhid nggak tahu alamat repot sekarang ada mas Google Map petunjuk benar itu lebih mudah dibanding zaman dulu ulangan susah tiba-tiba guru mengatakan P langsung mudah hati -hati. padahal kita mikir setengah mati karena pilihannya dari A sampai Z aduh ini apa ini ulangan luar biasa kacau tiba-tiba lagi pusing kenapa deh pusing ya tahu gak jawaban yang benar B langsung mudah urusannya semua ini bergantung petunjuk Allah. Kalau Allah ngasih petunjuk, beres. Kalau Allah tidak ngasih petunjuk, pusing. Ibaratnya begini, masuk ke hutan, ke gunung. Yang satu, wah berjuang keras masuk ke puncak gunung dengan mengandalkan dirinya. Saya terlatih, saya bisa masuk hutan. Bandingkan dengan yang satu lagi, laporan ke pos Pak saya minta dituntun dan di pos itu sudah menyiapkan siapapun yang memasrahkan diri ke pos minta dituntun akan dituntun sampai puncak mana yang lebih nikmat lewat hutan yang dituntun atau yang arang jangan bangga dengan capeknya ikhtiar kalau nggak dituntun punten bloon, ya mau ke hutan bawa galon dua di sini untuk apa galon cadangan air bayangkan ke hutan di sini galon di leher kan kurang indah dirinya bawa karung beras bawa kompor selimut bawa kampak dia mah baru 10 langkah aja udah meninggal tapi yang dituntun mau apa bawa galon gak perlu di sana banyak mata air lepas mau ngapain bawa beras di sana banyak buah-buahan yang bisa dimakan Nanti saya kasih tahu ringan. Mau ngapain bawa senjata mesin begitu? Nggak perlu, cukup cutter aja. Res. Pak, ini nanjak. Sengaja. Ini jalan yang paling pendek. Oh gitu pak? Res. Pak, licin. Kapan kita mau minum? Oh iya pak. Kok ini begini pak? Jalannya jelek bener. Kan di atas ada pohon nangka. Oh gitu pak? Senang kerusuk-kerusuk pak ada babi hutan tenang babi hutan gak bisa belok miring aja set beres efisien pokoknya kalau ada yang nuntun everything going to be alright do you understand yes I stand under you oke okay. <laughs> Nah. Apa pentingnya sholatnya petunjuk? Coba kayak gini ya, yang belum dapat jodoh kan pusing yang mana calonnya ya. Walaupun di atas banyak kan gak jelas. Masa harus satu yang mana ya Allah? Sholat. Yang paling berat itu adalah jatuh cinta kepada yang tidak ada takdirnya jadi jodoh. Ais apes pisan. Oh serius hadirin? Mencintai yang gak mungkin jadi jodoh. Ada lagi yang lebih mengerikan jatuh cinta kepada jodoh sahabat karib. Oh, ah, ah hancur hadirin. Makanya minta petunjuk hadirin. Benar? Waduh, pada tegang begini nih ya Gak? Jadi gimana nih calon saya sekarang ya nggak tahu. Besar kemungkinan calonnya sahabat karib. <laughs> Istiqoroh hadirin. nih pilgub ya pilgub Jawa Barat katanya ada calonnya di ruangan ini ya ah EGP itu mending doa weh gak usah banyak mikir dulu sebelum doa karena mikir tanpa dibimbing oleh Allah bisa ngaco tapi kalau kita minta ke Allah pikiran kita bakal dibimbing dan tidak disia-siakan para istri jangan suka membongkar HP suami. Petunjuk di sana kurang jelas ya. jangan nyewa Intel Jangan nyewa seseorang untuk menguntit ataupun mencari info tentang kelakuan suami nggak ngepek beritanya bekal bagus terus loh bu tahu kenapa? karena ibu ngegaji dia 500 ribu suami ngasih dia sejuta gitu kalah cecepannya kenapa maaf ya kalau berpengalaman maaf ya pak ya tapi kalau minta petunjuk ke Allah nggak dikecewakan Allah tahu tuh suami di mana lagi apa nggak akan dikecewakan dah jangan ngebongkar-bongkar HP ya tidak boleh wala tajassasu tidak boleh mencari tahu biar aja nanti Allah yang akan ngasih tahu tidak dikecewakan sholat aja yang bagus wah wahdini wa'afini minta disehatkan yang saya paham afini itu adalah sehat yang bisa jadi taat kan ada sehat ada sehat bisa taat sehat wal afiat sehat yang membuat kita bisa jadi taat. Berapa banyak mata sehat nggak bisa baca Quran? Berapa banyak mulut sehat yang bergosip, bergibah, menyebar fitnah? Berapa banyak orang yang badannya sehat dan malah orang? Kita tidak perlu sehat yang bisa menjadi lancar maksiat. Kita minta sehat yang bisa membuat kita taat. Hebat bukan? Ini ada dalam sholat nih Makanya kalau sholatnya bagus, bisa sembuh tuh sakit. Kalau sholat kita berkualitas, dikabulkan, sembuh. Sembuhnya gimana? Langsung sembuh? Ah, terserah Allah. Mungkin Allah takdirkan ketemu dengan dokter yang jadi jalan. Mungkin Allah takdirkan ketemu dengan obat yang jadi jalan ya mungkin Allah takdirkan eh, ketemu dengan air zam-zam terserah Allah lah jalannya tapi boleh jadi terkabulnya itu lewat sholat wa'fu'anni maafkan apa bedanya rebik fili dengan wa'fu'anni yang saya pahami adalah dihapuskan dosa dan aib seperti orang jalan di padang pasir lalu ditiup uh, badai hilang tuh. Kalau robik fili ditutup. Jadi kalau kita ampun ya Allah astagfirullahaladzim itu Allah ampuni tutup dosa kita nggak bisa dibongkar siapa-siapa nggak bisa dibongkar walaupun oleh medsos oleh apa tidak bisa tanpa izin Allah tidak terbuka aib kita tapi nanti di akhirat itu dihisab kita kan masing-masing dihisab ketemu tuh dengan dosa oh pernah noong ah, semua aduh saya juga malu kalau ingat diri saya cuma orang yang banyak istighfar ketika dihisab tidak bisa dilihat orang lain jadi oleh Allah tuh dibongkar tapi dijaga orang lain tidak ada yang tahu kalau yang jarang tobat <laughs> oh kebongkar semua apa nanti ya, anak itu tuh <laughs> sengsara belum apa-apa udah menderita ya tobat ya tapi wafu anni filenya dihapus jadi nanti nggak dihitung wah ini sedang makanya doa Lailatul Qadar bagaimana Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa wafu anni ah, mintalah jadi kalau sholatnya bagus file kita bisa dihapus istri mau ngungkit-ngungkit gak bisa walaupun nyewa intel cap dua curah yang tadi curah sendiri tahu nggak ngepek. Apa yang dihapus Allah nggak bisa dibuka siapapun. Saya sekarang duduk di sini bukan karena udah mulia, tapi karena Allah nutupin dosa-dosa saya. Besar harapan dihapus ajalah. Karena kalau tahu kasihan saudara ya. Jadi sebel betul tidak? Tambah pikir, oh si Aan gitu gitu. Jadi bibirnya jelek ya, dan ya. Ini nggak usah tahu aja. Mana yang bahaya bagi kita? dibuka aib atau tidak diampuni dosa <clears throat> ini mah ya. mana yang lebih bahaya dibuka aib sehingga diketahui oleh orang atau tidak diampuni oleh Allah nah, jangan takut ya jadi kita jangan ketakutan aib kita dibuka tapi takutlah tidak diampuni oleh Allah wah Gimana kalau aib saya ketahuan? Ya tobat saja. Tapi saya dihina orang. Ya nggak apa-apalah. Saya juga udah nyobain. Padahal bukan aib waktu itu ya Sah menurut agama, sah menurut negara. Tapi tetap heboh ya. Saya lagi mikir kenapa Ustaz Arif ini lah nggak heboh ya. Padahal tiga lagi. <laughs> Ya, sudah. Setiap orang punya garis masing-masing. Sudah hadirin, jangan suka jangan seperti yang gitu sama saya ya. Tahu kenapa saya heboh banget waktu itu? Karena dosa saya sangat banyak sehingga tebusannya harus disakitin banyak orang. Karena tobatnya kurang bagus, sedang dosanya udah banyak. Jadi harus digerusnya dengan sakit, disakitin banyak orang. Itu kata guru saya kan nggak apa-apa makanya ya sholatnya kita perbaiki sepakat tadi arroja, jadi apapun ada dalam doa di antara dua sujud jangan cepat-cepat doanya ya jangan lebih Lebih dari dari lima Bismillahirrahmanirrahim subhanallah subhanallah subhanallah Bismillahirrahmanirrahim subhanallah subhanallah subhanallah ada yang belum juga duduk udah doa. Subhanallah, paling maju subhanallah, masih doa Aduh. Allah. Kita aja minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Coba istri minta sama apa saya minta duit anak kita mereka mau dikok Bisa <laughs> dicepret tadi. Ayo sekarang pinjam uang ke kantor pas pinjam uang. mana mana mana mati mana mana tuh dipecat nah sekarang kita sama Allah begitu lebih jadi warna baju udah wajibnya wajahnya juga menikah nggak minta minta lebih jadi warna wajibnya ayo hadirin ini teh serius ya perbaiki ya saya pernah dengar cerita tentang yang saking tidak khususnya orang sebenarnya sebenarnya dipilih oleh oleh semuanya semuanya semuanya ada ya tanpa kata sahabat tuh tiba-tiba assalamualaikum astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ah, kan itu fatal. Itu ya Allah teh maha sabar ya. Kita tuh ngaco sholatnya bener. Aduh. Harusnya mah ya, ya Allah teh maha baik gitu ya. Kita sholat teh ngaco pisan pak. Tiap hari itu ngaco kalau punten ya kalau mau dibales mah kan model-model kita kayak gini mah boro-boro dikasih pahala model kita yang yang ngaco pikiran ngaco mulut ngaco pantasnya mah disambar petir gitu gosong selesai Allah maha baik ya walaupun ngaco jarang bersyukur nggak ingat ke Allah sholatnya juga ngaca capruk ya udah nggak ngerti ngelantur eh diurus weh dikasih makan orang-orang menyangka kita teh kan soleh karena rajin ke masjid <laughs> di masjid kayak ngarang we terakhir sudah segitu aja al-hayya yaitu merasa malu nah yang barusan itu malu kita teh ya Allah udah ngasih segala-gala kita sholat aja sholat pada cuma 5 menit sehari 24 jam 5 kali 5 cuma 25 menit 30 menit 1 banding 48 satu bagian untuk Allah 47 untuk kita kalau kita bisa yang satu bagian ini bagus yang 47 diurus oleh Allah wasta'inu bisabri wassalam mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya Sebentar, ya. Sebentar ya. Ada komunitas PPA ingin menyalurkan dana untuk Rohingya ke Darut Tauhid. Silakan senilai 265 juta. Silakan. Ada kan sadar ya kan ini mantannya dulu tahun berapa di DT 2013 sekarang di mana di PPA PPA itu apa pola pertolongan Allah apa itu teh training Alhamdulillah ini alumni Darut Tauhid sekarang di mana PPA itu ya kan udah ditanya tadi Alhamdulillah <laughs> maaf hadirin Ah, sekarang nyumbang ke DPU. Nah, gini santri teh alhamdulillah. Silakan atuh. Gimana? Supaya draw naik ke atas. Ya. dan Saya terima amanahnya. Naik sini, enggak apa-apa alhamdulillah. Nah, ini penyerahan untuk muslim Rohingya 265 juta rupiah. Insya Allah kami terima amanah ini oleh DPU nih serahkan ke dompet peduli umat dan nanti disampaikan ke rahimnya itu ya. Kita punya perwakilan di rahimnya di jalur Gaza, di Palestina, di Suriah juga ada sekolah kita yang anak, yang sekolahnya anak-anak yang nggak punya ibu bapak juga di Somalia ya. Somalia kita juga ada selain di Indonesia. Terima kasih. Ya semoga berkah ini sampaikan. Ya alhamdulillah. Mohon alhamdulillah. So, siapa lagi sini? Satu lagi Andres Mana Andres? Andres? Boleh sebelah sini Andres? Siapa namanya Andres? <laughs> Kenapa saya jadi kurang fokus begini? Andres, terima kasih Andres. Andres dari mana? Uh, asli saya Tangerang, cuman di Bandung sudah lama. Sudah lama, ya. Terus Andres, teh gimana hari ini teh mau ngapain ke sini? Rencana saya insya Allah saya mau masuk Islam asal agama saya agama Buddha. Hmm. Nah, apa yang membuat Andres tertarik menjadi seorang muslim? Semungkin uh, dapat ilham atau gimana kali saya nggak tahu, cuman memang yang di agama saya dulu uh, tidak ada perkembangan. Mungkin setelah masuk Islam dosa-dosa saya ter, ter, ter, terampuni Eh, kedepannya saya bisa lebih baik lagi gitu ya tahu Islam dari mana teman-teman teman-teman apa yang menarik yang dilihat dari teman-teman kebersamaan kebersamaan kan pasti ada yang menarik makanya mau juga ya kan atau ada calon istri yang juga sudah punya istri oh ya maaf maaf ya, ya, ya. ya. atau nanti ya ya ya ya terus udah bulat sekarang mau Islam Allah ada hal yang disampaikan kenapa mau pindah agama gitu ada yang sangat mensah itu di hati yang paling menarik yang membuat ingin pindah nggak ada sih cuman dulu pernah diajak teman cuman saya bilang kalau misalkan diajak dia pun belum tentu benar hmm. terkecuali kalau saya dapat ilham dan saya tekad bulat oh. alhamdulillah kemarin saya baru dapat baru dapat tekad yeah. bulatnya. Oh, gitu makanya ya? kemarin saya kesini sini untuk oh. gitu. Nice. Dan jujur aja uh, saya ini kan maaf ya belum sunat. Ya tenang nanti aja. <laughs> Gak apa-apa ya Segalanya akan berproses Ya maaf lah ini jadi alhamdulillah terima kasih ya Andres jauh-jauh. Ini pertama kali ada di Darul Tauhid ya? Ya pertama kali. Pertama kali. Apa yang terasa ada di masjid ini? Uh... Senang, bahagia gitu. Terus saya tegang. Tegang mah enggak sih, cuman lebih fokus ke ceramah aja buat belajar ke depan. Oh, senang dengan ceramah tadi? Ya. Makin yakin ke Allah enggak? Yakin. Yakin. Alhamdulillah saya nggak bisa berlama-lama bisa ada apa-apa <laughs> ya karena kalau sudah syahadat berarti semua dosa itu nol jadi benar-benar dalam Islam itu kalau udah syahadat nol dan Islam tuh mudah sekali menjadi Islam tuh hanya dengan syahadat sesudah itu baru sholat lima waktu gak tahu kan subuh harus belajar nanti bulan Ramadan saum satu bulan baru nanti kalau punya rezeki lebih sudah masuk hitungannya zakat hanya dua setengah persen. Eh kapan? E, itunya sepulang dari sini. <laughs> Oh. oh, ini penting bisa nanti ya. Iya iya ya, segera nanti ya di sini ada. Uh, ya nanti sebelum <laughs> itu itu ya. Nah, lalu nah ini teh pelajarannya hadirin. Lalu nanti seumur hidup haji wajib itu cuma sekali kalau mampu itu Islam rukun Islam kalau rukun iman ada enam satu beriman kepada Allah yakinlah kita ini ciptaan Allah milik Allah ada yang kedua beriman kepada ayo ada yang apal nah, kita juga harus beriman ada malaikat saya ini di ruangan ini juga ada malaikat walaupun kita tidak lihat kita harus iman itu yang ketiga Nah, kita harus beriman juga. Ada kitab-kitab kepada Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Daud, Zabur, Nabi Isa, Injil. Jadi orang Islam tuh percaya bahwa nabi-nabi itu diberikan kitab. Walaupun kita tahu bahwa yang paling otentik itu adalah Al-Qur'an, ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, ah, kepada Rasul. Jadi kita beriman ada Nabi Adam, ada nabi-nabi ya sampai Nabi Isa dan penutupnya Nabi Muhammad. Baru sesudah itu kita beriman bahwa ada ada ada hari akhir. Jadi kita harus yakin bahwa pasti ada suatu saat berakhir semua ini, kiamat. Harus beriman dan yang terakhir qada dan kodar bahwa kita ini ada yang maha menentukan takdir-takdir eh, dari Allah. Itulah Islam, rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam. Ah, bekal indah hidup ini. Ya, baik, ikuti ya, ayah. Sudah pernah di, udah tahu yang harus baca belum? Belum, sudah diajarkan belum? Sedikit, oke ikuti ya, ayah, baik ya. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillah sudah menjadi saudara seiman sekarang ya cari ilmu yang banyak tentang Islam karena pupuk iman adalah ilmu cari lingkungan yang baik karena orang dibawa oleh lingkungannya dan banyaklah berbuat kebaikan karena setiap kebaikan pasti kembali kepada kita ya Alhamdulillah. Saya Tim. mau tanya, uh, kalau misalkan untuk pelajaran pertama kali saya untuk iya. sholat yeah. atau wudhu gitu, bisa di sini atau gimana? Iya di sini ada. Nanti bisa dibantu oleh para ustadz di sini. Ya. Kalau misalkan untuk itunya saya uh, ngomong jujur aja ya. Uh, saya kan memang kondisinya kan. Iya gak ada masalah. Nanti kami tanggung semua. Oh, ya. Begitu? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Tidak ada yang kebetulan, semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu kita tinggal beberapa menit lagi.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 Mau tidak mau akan datang suatu saat Hidup ini berakhir Entah berapa lama lagi umur yang tersisa Mungkin ada di antara kita ada yang masih berpuluh tahun. Mungkin juga di antara yang hadir ini hanya tinggal beberapa tahun. Atau mungkin ada di antara kita hanya tinggal beberapa minggu lagi akan pulang. Atau boleh jadi ada yang di antara kita pertemuan ini pertemuan terakhir. Allah sudah menetapkan Kapan kita akan pulang? Bila saat ajal kita tiba. Fa'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimu. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Bila saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menolak Tidak ada yang bisa lari Bila saat kita tiba ah, Mudah-mudahan Kita sudah benar-benar siap Mudah-mudahan Bila waktunya tiba Allah sudah mengampuni semua dosa kita Mudah-mudahan orang tua kita pun ridho karena sudah kita muliakan, kita bahagiakan. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Semoga Allah izinkan tidak ada hutang. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini Tubuh ini sudah bersih Tidak ada yang haram yang melekat di tubuh Semoga Allah izinkan tubuh ini sedang terbasuh air wudhu Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa Allah mengizinkan lisan kita bisa menyebut nama Allah كان kan akhir كلامه لا إله ilallah الله دخل jannah barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah Allah jaminkan jadi ahli sorga tidak ada yang mulut yang bisa mengatakan itu kecuali Allah yang menghendaki mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah hadirin kenanglah kalau kita sudah menjadi mayat kita jarang membayangkan tubuh ini sudah dingin kaku kalau kita sudah mati tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan mata tidak akan lagi menikmati tilawah Quran mulut sudah terkatup tidak akan lagi menyebut nama Allah tidak ada lagi nikmatnya zikrullah kening tidak akan lagi bisa bersujud tidak ada lagi nikmatnya berpanjang-panjang sujud tidak ada lagi tahajud aduh ya Tangan kalau sudah kaku tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak, cucu. Kaki kalau sudah dibungkus kafan tidak lagi bisa melangkah mencari ilmu ke masjid silaturahim sudah berakhir semua kesempatan beramal Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kafan yang halal. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mudah-mudahan yang jadi imam sholat jenazah adalah anak kita. Kenanglah hadirin waktu kita diusung menuju pekuburan. Tidak ada yang kita bawa selain kain kafan yang lahat untuk kita sudah tersedia biasanya kita hanya menyangka orang lain yang akan dikubur kita dimiringkan ke kiblat kain kafan di wajah dibuka lalu ditutup papan sekitar tubuh kita gelap sendiri tidak lama tanah menimbun kita. Demi Allah sendiri Sesudah kubur kita penuh Tinggallah nisan yang dipasang. Orang-orang yang kita cintai mungkin beberapa saat ada di atas kuburan kita. satu persatu pasti akan pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri. Kita harus siap kalau ini terjadi besok lusa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Ya Allah yang Maha mendengar. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang koridoi Pertemuan penuh dengan ampunanmu ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa. Rabbana zolamna anfusana. Wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khawatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Maha yang maha mendengar Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni semua kezoliman kami kepada orang tua Ya Allah Jangan biarkan orang tua menyesal melahirkan kami Ya Allah berikan kesempatan sisa umur ini membahagiakan ibu bapak ya Allah ampuni dan sayangi orang tua kami muliakan sisa usianya jadikan husnul khotimah akhir hayat jadikan ahli surga ya Allah ya Allah ampuni guru-guru kami para ulama menjadi jalan kami bisa mengenalmu mengenal jalanmu muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi kau maha tahu sempurnakan ganjarannya ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami ya Allah Berkahi sisa umurnya Cegah dari perbuatan zalim kepada siapapun Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti selama ini Cegahlah diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab Kami tidak bisa melihatmu Tapi engkau yang menggenggam pertemuan ini Engkau maha mendengar Maha mengabulkan doa Kabulkan doa-doa kami ini ya Allah Takubal minna ya hayu ya qayyum Amin Hadirin doalah masing-masing bagi yang ingin doa Amin ya Allah Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir hadirin Ta'ala siapa tahu malam ini ya Allah merubah Amin ya Allah ya Allah kabulkan ya Allah ya Allah beri hidayah bagi yang belum mengenal jalanmu berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Allah sakit lahir sakit batin ya syafi ya Allah berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya ya Allah yang koridoi pernikahan yang berkah rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleh, hafiz hafizo Ya Allah, berikan kecukupan bagi yang memerlukan rezekimu, rezeki yang halal barokah. Jauhkan kami dari hutang-hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrur, mabruroh Berkahi usaha-usaha kami ya Allah Jauhkan dari apapun yang kau haramkan Lindungi kami dari bala fitnah wal musibah Allahumma gfirlil mu'minina ya Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh Para pemimpin yang adil yang amanah, yang takut padamu ya Allah, yang dapat jadi tauladan bagi kami. Kami berlindung kepadamu dari para pecinta dunia ya Allah, pecinta nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tisu. Kasih ya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.